Wa yanqasimu al-kalamu min haitsul al-istimali ila haqiqatin wa majazin. Fal haqiqatu hiya al-lafzu al-musta'malu fima wudi'a lahu. Mislu asadin lil hayawani al-muftarifi. Fakhoja bikolina al-musta'malu al-muhmalu. Fala yusamma hakikotan wala majazan. Wa khoja bikolina fi mawudi alahu al-majazu. Wa al-hakikatu ila salah sati aksamin lugawiyatin wa syar'iyatin wa urfiyatin. Falugawiyatu hiya al-lafzu al-musta'malu bima udi'alahu fil lughati fa khawaja bi kaulina fil lughati al haqiqatu syar'iyyatu wal urfiyatu misal misal dalika as-salatu fa inna haqiqataha al ghawiyata ad-du'a'u wa tuhmalu alaihi fi kalami ahli lughati Yang kosimu terbagi al-kalam kalimat dari sisi istimal penggunaan terbagi menjadi dua ada yang hakikat dan majaz. Fal hakikat maka hakikat dalam pengertian istilah adalah lafaz yang digunakan fi maudi alahu dalam makna aslinya Contohnya asadun singa, Ilhayan untuk hewan al muftarisi pemangsa. Untuk pengertian hakikat menurut istilah. Kalau secara lapat secara bahasa maknanya adalah asyai al muakkad. Syai asabit al muakkad. Sesuatu yang yang ada dan sesuatu yang ditegaskan. Fakhraja bi kaulina maka keluar dengan eh, perkataan kita al-musta'mal yang digunakan al-muhmal. lapat yang muhmal yang sudah tidak dipakai lafat yang tidak dipakai boleh jadi karena sudah kemudian lafat tersebut sudah mati enggak, sudah nggak dipakai lagi enggak, sudah nggak digunakan lagi boleh jadi muhman ini misalnya lah, lain bahasa bahasa Indonesia misalnya maka itu muhman menurut bahasa Arab dia tidak dipakai dalam bahasa Arab sama hakikotan wala majazan. Maka lapat yang muhmal yang tidak terpakai dalam bahasa Arab, yang tidak digunakan dalam bahasa Arab, maka tidak bisa disebut hakikat, tidak pula disebut majaz. Wa khodabi kaulina dan keluar dengan perkataan kita Simawu di alahu dalam makna asli Dalam makna sebenarnya Dalam makna aslinya Al-majaz Majaz karena majas itu maknanya tidak makna aslinya. simu al-hakikatu ila salah tadi aksamin dan hakikat itu terbagi menjadi tiga macam. Hakikat luhawiyah menurut bahasa, syariah menurut syar'i, wa dan menurut urf. Urfnya orang Arab. itu maka yang di, hakikat lugawiyah dan lafat yang mustakmal digunakan di mawudi alahu fil dalam makna sebenarnya fil menurut bahasa Fakoh jadi kaulina maka keluar dengan ucapan kita filurati dalam bahasa hakikat syariah dan hakikat urfiah. Contohnya adalah salat. Fa'ina taha al makna salat menurut hakikat lurawiyah adalah doa. Fatuh malu alaihi fi kalami ahli lurati maka dipahami alaihi dengan makna doa di kalam dalam kalimat-kalimat ahlul lughati pakar bahasa. Di apa urgensi kita mengetahui hakikat lugawiyah dan hakikat syariah, hakikat urfiyah supaya kemudian kita bisa menempatkan uh, sesuatu pada tempatnya. Ketika ini adalah berkenaan tema pembicaraannya adalah berkenaan dengan bahasa maka tentu makna yang dimaksudkan adalah hakikat luhawiyah Kalau adalah berkenaan dengan syariat Quran dan hadis maka maknanya adalah makna syariah dan seterusnya. Wal hakikat syariah itu dan hakikat wal hakatu syar'iyatu hiya al-lafzu al-musta'malu fi ma wudi'a fi syar'i fa kharaja kaulina fi syar'i al-haqiqatu lughawiyatu wal urfiyatu misal zalika as-salatu fa inna haqiqataha asy'iyata al-aqwalu wal af'alu al-ma'lumatu al-muftatahatu bitakfiri wal muhtatamatu bitaslimi Fatuh malu fi kalam ahli syar'i ala dalika Wal hakikatul urfiyatu Ya alazu al-musta'malu fi mawudi alahu fil urfi Fakoh bi kaulina fil urfi al haqiqatul lughawiyatu wa syar'iyatu. Misalu zalika ada batu. Fa inna haqiqataha al urfiyata zatul arba'i min al hayawani malu alaihi fi kalami ahli al urfi wa faidatu ma'rifati taqsimil haqiqati ila salasati aqsamin an nahmila kula lafzin ala maknahu al haqiqi fi maudi istimalihi Bayuh malu fi istimali ahli lughati ala al haqiqati lughawiyati fi Asy'ari ala hakikati syar'iyyati wa fi isti'mali ahli urfi ala al al-urfiyati. Dan hakikat syariah adalah lafaz al-musta'mal yang digunakan fi maudi alahu dalam makna sebenarnya, dalam makna aslinya bisyari menurut syariat. Maka keluar dengan ucapan kita tidak termasuk hakikat syariah al hakikatu al tuh hakikat lughawiyah dan hakikat lughawiyah Misal zalika contohnya adalah sholat, sholat hakikat bahasanya adalah doa. Namun hakikat syariahnya makna hakikat syariahnya adalah menurut banyak ulama adalah akwal wal af'al perkataan dan perbuatan yang diketahui yang maklum yang dikenal dibuka dengan takbir dikenal dengan istilah takbiratul ihram diakhiri bitaslim dengan bacaan salam Petuh malu maka kemudian dipahami di kalam ahli syar'i kalimatnya ahli syar'i kalimat Allah dan Rasulnya ala dalika menurut hal tersebut ini definisi sholat menurut banyak para ulama al-aqwa wal-af'al al-maklumah dan seterusnya Tetapi definisi ini sebenarnya dinilai kurang kurang sempurna, kurang tepat. Karena semata-mata gerakan dan perbuatan jika hatinya eh, tidak ikut, ya maka ya, sholat ini bukanlah sholat. Karena itu di sarahnya dinyatakan Biasanya definisi yang lebih tepat adalah Ta'abud nilai tak ta'ala beribadah pada Allah Subhanahu wa taala bi ibadatin dati akwalin wa akalin maklumatin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ada kata-kata beribadah untuk menunjukkan kemana hati harus kemudian ditujukan ketika orang itu melaksanakan sholat dengan satu ibadah yang memiliki perkataan perbuatan tertentu dibuka dengan takbiratul ihram diakhiri dengan taslim karena kalau cuma semata-mata dikatakan perkataan dan perbuatan yang maklum maka ibadahnya kering salatnya kering tidak ada ya, karena hatinya ya entah tertuju kemana tidak jelas oleh karena itu untuk definisi yang lebih bagus itu adalah ada kemudian kata-kata dalam rangka beribadah kepada Allah atau misalnya kita taruh di belakang ya sama saja al bin Takbir, Al-Muftatama ta'abu dan lillah. Dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini, itu definisi yang lebih tepat ada kata-kata beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu untuk semua ibadah. Ini definisi yang lebih bagus tentang misalnya puasa itu bukan menahan diri dari makan dan minum dan pembatal yang lainnya dari tenggelamnya matahari dan sampai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari itu kurang kurang tepat karena ya boleh jadi ada orang yang demikian tidak makan seharian namun ya, karena karena banyak hal karena hal-hal yang lainnya boleh jadi karena asik dengan mengerjakan sesuatu hal sesuatu dia nggak kemudian melakukan pembatalan batal puasa dia nggak makan nggak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari namun bukan karena lila, bukan karena ta'bud lila, namun karena asik mengerjakan sesuatu atau ngejar target harus uh, malam harus selesai kemudian kuat tenaga bisa-bisa untuk itu sampai dan asik menikmatinya sampai nggak ingat makan dan minum seterusnya ini juga kemudian dinilai kurang harus kemudian ada kata-kata beribadah pada Allah Subhanahu wa taala atau dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau definisi banyak para ulama adalah ya cuma imsak, nadiri dari ini dan pembatal-pembatal puasa dari ini sampai ini. Namun ini dinilai definisi yang kurang tepat oleh eh, beliau Al-Imam Nusaimin rahimahullah ta'ala uh, banyak beliau ingatkan hal ini di kitab beliau Sahul Mumtik di awal-awal di kitab sholat, di kitab zakat, di kitab haji dan yang lainnya. Jadi wallah a'lam mungkin uh, uh, ketika beliau menulis ini al-usul min ilmu usul ini belum terlintas di benak beliau ini ada definisi yang kurang uh, kurang tepat. Oleh karena itu di sarahnya ada kritik kritik untuk tulisannya sendiri ya mungkin nah, demikian jadi beliau belum terlintas tergambar dalam benak beliau kalau ini adalah definisi yang sebenarnya kurang kurang tepat karena ibadah dalam definisi seperti itu menjadi kering tidak ada uh, tidak ada sisi sisi hatinya atau sisi rohaniahnya satu malu fikaran ahli syar'i ala zalika maka kemudian dibawa difahami perkataan ahlu syar'i perkataan Allah dan Rasulnya dengan definisi ini wal hakikatul urfiyatu dan hakikat urfiyah dan lafat yang digunakan fi maudi alahu dalam makna aslinya untuk terjemah bebasnya untuk fi maudi alahu mana aslinya kalau mau terlat ya dalam makna yang lapak tersebut dibuat untuknya diletakkan untuknya maksudnya apa aslinya asal muasalnya memang kalimat tersebut untuk itu menurut hakikat urfiyah fil urfi menurut urf menurut tradisinya orang Arab Fakau jadi kaulina maka keluar dengan ucapan kita fil urfi menurut urf hakikat lubawiyah dan hakikat syariah. Misal dalika contoh hal tersebut adalah ada bah, ada bah. Fa'ina hakikotaha maka hakikat dabah secara ufiah adalah binatang yang berkaki empat. nah hayawan. Patuh malu maka dimaknai demikian di kalam ahli urfi dalam kalimatnya ahli urfi. Ya, kalimat urfi adalah kalimat yang utama di masyarakat kalau dalam hal ini adalah karena bahasa Arab ya dalam masyarakat Arab ya, kalau orang Mekah itu misalnya urfnya demikian atau misalnya orang Saudi urfnya dabah itu adalah untuk kemudian hewan berkaki empat maka jika mereka kemudian bernada, jika mereka bernada, saya tidak mau makan daging dabah misalnya tidak mau makan daging dabah ke orang awam ke orang awam orang Arab awam orang Saudi Arab ya, awam ya kemudian eh, bernazar saya tidak mau makan daging dabah kemudian dia tanya kepada seorang alim bolehkah saya makan ayam daging ayam maka ini kalam-kalam alil urf. Maka jawaban yang tepat adalah kemudian menja ya, memahami nazar orang ini dengan makna urf. Nah, urf secara bahasa dapat ya, semua hewan. Ayam ya termasuk dapat. Ya, semua hewan melata, ayam dan kambing, sapi itu termasuk dapat secara bahasa. Nah, secara urufnya dalam penggunaan keseharian itu dapat digunakan untuk hewan berkaki empat. Maka ketika ada orang awam yang dia kenal dengan bahasa ya bahasa apa? Bahasa keseharian dia nggak nggak mungkin nggak tahu makna istilah makna lugawinya ya dia kenalnya cuma kenal bahasa eh, bahasa keseharian yang dia pakai Daba itu yang berkaki empat maka kemudian nah, ketika dia orang ini ber, dia bernazar tidak mau makan daging yang berkaki empat maka kemudian dia bertanya pada alim gimana kak bertanya pada seorang ulama bagaimana kak kemudian kalau saya makan daging ayam karena ada yang dan ngasih tahu misalnya sama orang awam ini kamu tidak tahu nggak makan itu secara bahasa ada itu semua ayam masuk, kamu nggak boleh makan ayam juga Mungkin dia bingung. Tanya. Maka jawabannya adalah ya, memaknai nazarnya itu dengan makna ofi. Data itu secara of dan bagi empat. Maka yang nggak kamu boleh makan eh, adalah hewan daging hewan bagi empat. Kalau ayam itu tidak termasuk. Gitu. Fatu malu alaih dikalami kalami ahli urfi maka dimaknai dengan hakikat urfiyah Di kalami ahli urfi dalam kalimat-kalimatnya ahli urfi yaitu orang awam yang kemudian tahu bahasa ya cuma bahasa keseharian. Ada orang bernazar saya mau menyembelih syat, syatun. Saya mau saya bernazar untuk menyembelih syatun. Syatun secara bahasa itu kambing baik dia kambing biasa atau kambing domba, jantan ataupun betina. Akan tapi dalam urfnya orang Arab, dalam bahasa keterannya orang Arab, syatun itu eh, digunakan untuk bukan yang bukan domba, bukan Maka kemudian ada seorang awam, seorang ami, ya, dia bernazar untuk menjelis satu. Ternyata dia tidak punya nah, kambing biasa, dia punyanya domba. Ya. Nah, bertanya misalnya, saya bernazar untuk menjelis satu, dan saya punya domba bolehkah kemudian saya menyembelih dengan apa, domba sebagai untuk membayar nazar saya maka kita katakan tidak boleh kamu orang awam, maka makna-makna yang digunakan dalam keseharian. Maka makna syaton itu adalah kambing yang bukan domba, kambing biasa. Kamu harus beli kambing eh, biasa ya, yang bukan domba, nah, kamu sembelih, nah itu sebagai pembayaran nazarmu. Ataupun menyembelih domba nggak boleh. Meskipun memang syaton itu adalah termasuk domba luhutan akan tapi orangnya orang awam, nggak mungkin dia kemudian ber, memaknai hanya dengan dia nggak paham makna luroh, makna ini ya. Dia cuma pahamnya, tahunya ya makna keseharian yang biasa dipakai. Bapak itu Ma'rifati taksimil hakikati ila salah satu aksam dan faedah mengetahui pembagian hakikat menjadi uh, tiga macam adalah anah milik kita pahami setiap lafad ala makna al hakiki sesuai dengan makna hakikinya di maudi istimali di tempat penggunaannya pada saat uh, di tempat penggunaannya Fayu malu istimali alil lughati alal hakikati lughawiyati maka difahami dalam penggunaannya alulughah pakar bahasa misalnya maka kita pahami sesuai dengan hakikat lughawiyah atau pembahasannya ada pembahasan cara bahasa maka kita pahami maknanya dengan makna lughawi istiqmal syar'i dan dalam kemudian penggunaan syariat maka kita pahami alal hakikat syariati sesuai dengan hakikat syariah. Dan dalam penggunaan alil urf, maka ala hakikat urfiah kita pahami sesuai dengan hakikat urfiah. Maka ketika kita baca Quran dan hadis, maka kita kita pahami istilah-istilah di sana dengan istilah-istilah syar'i. Baru boleh kita pahami dengan istilah lughah jika ada korina, ada dalil yang memalingkannya. Demikian juga ini adalah teks-teks bahasa. Ini teks, teksnya teks bahasa, pembicaraannya tentang masalah bahasa. Maka kita pahami bagaimana makna eh, secara bahasa. Tidak boleh kita pahami dengan makna urf atau makna syar'i kecuali ada indikasi yang menunjukkannya. Menunjukkan hal tersebut. Kemudian kita masuk eh, yang kedua yaitu al-majas. Majas secara bahasa maknanya makanul jawaz. Tempat lewat. Saya kata-kata jaz, jaz ya juz, ya juz artinya melewati. Majas itu tempat lewat. Itu pengertiannya secara bahasa. Pengertian secara istilah wa alabdu al musta'malu di ghairi ma alahu mislu asadin li rajuli as-sujai Majas secara ida adalah lapat yang digunakan di ghairi di alahu tidak dalam makna aslinya ya, tidak dalam makna aslinya contohnya majas dilihat dari sudut pandang hakikat lugawiyah. Contohnya adalah asadun singa. Namun asad digunakan maknanya rojul sujak seorang yang sangat pemberani. Jadi asal itu bukan dalam makna aslinya, maka dia adalah e, majas. Semisal tadi Tadi hakikat ada tiga. Hakikat ada tiga. Maka ketika kemudian lafaz sholat digunakan dengan pengertian hakikat syai, maka ini majas menurut hakikat lurawi. Karena ini bukan makna sebenarnya dalam lugah. Meskipun itu makna sebenarnya dalam syai. Dan sebaliknya dan menurut sudut pandang hakikat luhawiyah, hakikat syariah, maka menggunakan lafaz sholat untuk makna doa itu adalah majaz. Demikian juga dengan hakikat ufiyah. Yang menggunakan makna dabah dengan arti artiwan berkaki empat itu majas menurut hakikat luhawiyah meskipun bukan majas menurut hakikat rugiah. Ini cuma tinggal sudut pandangnya saja. Ya. Tinggal, sudut pandangnya saja. Dari mana memandangnya? Fakawajah bikolina al malu, Al-muhmalu pala yusama hakikatan wala majazan wa khajati qalina fi ghairi ma alahu al haqiqatu wa la yajuzu hamlu lafzi ala majazihi ila bidalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqati wa wa maisama fi ilmil bayani bil qarinati maka keluar tidak termasuk majas dengan kata-kata kita al-musta'mal yang digunakan muhmal lapat yang tidak dipakai bahasa Inggris misalnya maka itu muhmal menurut eh, bahasa Arab maka lapat yang muhmal sama hakikatan tidak disebut tidak bisa disebut hakikat dan tidak pula bisa disebut majas keluar dengan ucapan kita bi ghairi maudi alahu tidak nah, dalam makna sebenarnya eh, atau eh, tidak dalam makna sebenarnya hakik al hakikat hakikat karena hakikat itu penggunaannya dalam makna yang sebenarnya dan menurut para ulama yang mengakui adanya majas maka kaidah yang berlaku adalah al aslu bil kalam al hakikah. Hukum asal kalimat, hukum asal kata adalah makna hakikat. Artinya apa? Makna hakiki itulah itu makna yang yang dominan dan makna itulah makna asal. Siapa yang menetapkan ini majaz alai dalil maka dia wajib untuk mendatangkan alasan yang makbul, dalil yang makbul, alasan yang bisa diterima kalau itu adalah maknanya adalah makna majaz. Walajul dan tidak boleh memahami lafaz ala majazihi dengan makna majaz ila bidalilin sahihin kecuali dengan argumen yang bisa diterima yang sahih. Di mana dalil tersebut itu yamna'u menghalangi min iradatil haqiqati. menghalangi irada keinginan diinginkan dengan al hakikah makna hakiki. Siapa mengatakan ini maknanya wajah, dia bisa mendatangkan indikasi, dalil, argumen, alasan yang menunjukkan bahasanya yang dimaksudkan dengan lafat ini adalah bukan mana hakikinya menghalangi dari menghendak uh, ber, uh, menghalangi dari makna hakiki wa mayusama fil ilmi bayan dan dalil sahih alasan yang bisa diterima indikasi yang bisa diterima yang meng, yang menunjukkan kalau ini tidak dimaksudkan makna hakiki itu dalam ilmu bayan disebut korina. Jadi hukum asal kalimat adalah makna hakikat. Siapa yang menetapkan ini bukan hmm, sebagaimana makna hakikatnya ini maja maka dia wajib mendatangkan menunjukkan adanya korina ya wajib mendatangkan adanya korina yang menunjukkan kalau yang maksud dari kalimat ini adalah makna majas bukan makna hakiki. Wistaratu lisihati istimali lafzi fi majazihi wujudu irtifatin bainal makna al hakiki wal majazi liyasiha at-ta'biru anhu wa huwa ma yusama fi ilmil bayan fil alaqati wal alaqatu imma an takuna al musyabahata aw ghayraha fa in kanat al musyabahata sumia At-tajawuzu isti'aratan Kata jawizi bilaf di asadin aneho jilis sujai. Wa ingkanat ghairal musabahati sumia atau jawudu majazan mursalan. Ingkan atau jawudu fil kalimati. wa majazan aqliyan in kana jauh fil isnadi Wistaratu dan dipersyaratkan hati benarnya, tepatnya istimal penggunaan lafaz dalam makna majaz dipersyaratkan wujud ada keperkaitan antara makna hakiki dan makna majaz. Ya siha supaya benar at takbiri anhu pengungkapan dengan menggunakan lapat tersebut. Jadi harus ada hubungan antara makna hakiki dan makna majazi. Wawa sama hubungan itu disebut dalam ilmu bayan disebut dengan alaka. Alaka juga artinya hubungan. Jadi ya, harus ada hubungan. Wal alaka dan hubungan antara makna masjid dan makna hakiki itu ada dua ima antakunal musyabahata yang pertama kemiripan yang kedua adalah ghairal musyabahati bukan atau non kemiripan Fa'inkanat al-musyabahah jika alatah tersebut wujudnya adalah kemiripan sumi jawus maka majas tersebut dinamakan istiarah. Istiarah secara bahasa artinya meminjam. Nah, dalam pembahasan fikih ada bab aria, bab meminjam barang. Kata jawus contohnya adalah Majaz dalam lapat asad singa namun maknanya arojul Asuja, laki-laki yang pemberani orang yang pemberani maka apa hubungan antara laki-laki pemberani dengan asad padahal makna aslinya adalah singa karena ada titik temunya titik kesamaannya itu sama-sama pemberani ada kesamaan dalam masalah kemudian keberanian maka ini disebut isti'awah kalau dalam bahasa Indonesia isti'arah itu metafor sering diartikan dengan metafor majas metafora itu isti'arah Semacam apa? New melandai. Nah, metafor. Atau personifikasi dia, personifikasi dia. Metafor apa contohnya? Hah? Raja hutan. Raja hutan. Hah? Bulan Dewi Malam. Ada ada musabah. Ya, Dewi itu dalam benak orang itu dianggap sebagai sesuatu yang cantik rembulan disebut dari mana ada alaqahnya alaqahnya apa musyabah atau misalnya raja hutan raja hutan untuk istilah singa ya singa apa harimau singa maka karena di sisi karena dianggap kemudian yang yang paling gagah di hutan tersebut yang menang sendiri dan itulah raja yang menang sendiri di sebuah kerajaan itu ya raja ya ada sisi alaqah nah, alaqahnya alaqah musabah itu istiarah, metafora. Dekat kalau dalam bahasa Indonesia, istiarah itu dengan metafor. Kalau air mata buaya itu metafor bukan? Meta atau bukan? pengen nangis nangisnya pura-pura sebut air mata buaya karena apa karena buaya itu nggak pernah menangis <laughs> katanya karena kenapa kok disebut air mata ah, dasar air mata buaya maksudnya air mata bohong-bohongan karena buaya itu nggak pernah menangis <clears throat> jadi buaya itu nggak bisa menangis kalau kera kan bisa menangis manusia bisa menangis buaya nggak bisa menangis kata yang pernah nyelidiki <laughs> kalau ada orang menangis, orang nangis berbohong-bohongan ya, dan bahasa Indonesia disebut dasar air mata buaya air mata bohong-bohongan karena nggak mungkin buaya menangis nggak ada pernah buaya menangis nah, kalau buaya menangis nah, itu airnya air bohong-bohongan bukan air mata aslinya musyabahati jika kemudian alaqahnya itu adalah alaqah ghairul musyabah eh, alapannya bukan uh, bukan kemiripan maka majasnya itu ada ada dua kemungkinan boleh jadi disebut majas mursal Ingkana atajud fil kalimat jika titik majasnya itu dalam katanya, dalam kata-kata yang digunakan. Wa majas dan aklian dan disebut majas akli Ingkana tajawuz fil isnadi Jika sisi majasnya Poin letak majasnya itu dalam isnad dalam penyandaran dalam dalam hubungan antara subjek dan predikat hubungan antara musnad dan musnad ilah kan namanya isna hubungan antara musnad dan musnad ilah subjek dan predikat itu dalam bahasa Arab disebut isna jika majasnya itu dalam isna maka disebut majas akli Nah dua-duanya majas akli dan majas ee, eh, mursal itu memiliki kesamaan yaitu alaqah antara majas dan hakikinya adalah ghairul musyabah. Misalu dalika fil majazil mursali Antakula ra'ainal matara Fakalimatul matari majazun anil mutfi fatajawuzu fil kalimati. Contoh majaz mursal. Contoh majaz mursal antakula ucapan ra'ainal matara. Kami menggembalakan hewan ternak al matara di rumputan. Nah, di sini digunakan kata-kata mator. Aslinya hujan. Dan aslinya hujan. Kalimatun mator maka kata-kata mator di sini majas dari rumput. Apa hubungan rumput dengan hujan? Mator aslinya hujan. Apa hubungan rumput dengan hujan? Hubungannya apa? rumput itu tumbuh? Eh? Kapan rumput itu tumbuh? Setelah turun hujan. Maka hujan merupakan sebab tumbuhnya rumputan. Maka alakohnya namanya alakoh sababiyah. Alakohnya alak alakoh sababiyah. majas mursal itu termasuk majas mursal kalau dalam bahasa Indonesia itu eh, majas snapchat eh, apa eh, si sinek apa sinop snapdog ya, itu majasnya majas mursal majas mursal hanya apa aku tidak pernah melihat batang hidungnya itu prak prototo kan sebagian untuk seluruh ya. sebagian untuk seluruh nah, ini ini mas, letak majas di kalimat di, di batang hidung letak majas di di kata di batang hidung ini kalau di dalam bahasa Arab namanya macetnya macet musal alakohnya ini alakohnya kan macet musal kan bukan musabah ya alakohnya alakoh juz'iyah alakoh juz'iyah sebagian contohnya misalnya hurimat alaikumul maitatu wa wadamu wa khinzir diharamkan untuk kalian salah satu yang dimakan lahmul khinzir daging babi gimana kalau usus babi ya semua sama daging babi ya jeruannya babi ya semuanya nah digunakan daging karena dia adalah yang jadi inti pokok orang kalau nyembelih kalau orang tuh nyembelih itu yang jadi pokok perhatian tuh daging Usus itu diajak Tambahan Dewan itu tambahan Bahkan bagian negara dibuang Ya Bagian negara dibuang Berarti kan ya jadi pokok orang yang beli hewan itu Dagingnya, jawanya, bukan jawanya Maka kata il, kata ulama ilmu bayan di sini ada majas mufahal alakohnya alakoh juz'iyah sebagian maksudnya seluruh daging babi maksudnya seluruh babi sumsum -sum babi jauhan babi anu, semuanya kalau dari sudut pandang ilmu bayan itu penjelasannya ini disebutkan daging babi padahal maksudnya sudah seluruh babi ini alakoh alaqah juz'iyah majas majas musa Alaqahnya bukan musyabbahah karena dia bukan isti'arah. Eh, alaqahnya alaqah iya menyebutkan sebagian maknanya keseluruhan. Atau misalnya dalam surat Yusuf tentang temannya Yusuf ada dua orang teman Yusuf di penjara Salah satunya mau bermimpi ya, dua orang ini bermimpi ya. Salah satunya bermimpi kalau dia aksiu khomro. Aku memeras khomer. Aku memeras khomer. Khomer terbuat dari eh, gandum eh, dari apa maksudnya eh, apa? Anggur kalau untuk kemudian bikin khamar, nah, maka yang diperas harusnya apa? Anggurnya. Khamar udah jadi. Khamar itu udah jadi. Nah, di sini kemudian Allah mengatakan aksir khamar. Di, di ayatnya aku memerah khamar. Maka khamar nggak perlu diperas, sudah jadi. Yang diperas maksudnya adalah ah, maka ini namanya di sini letak majusnya di mana? Di khomernya, di lapat, di kalimat kata-kata khomer. Maka berarti tajawusnya fil kalimat. Ya. Kan? Kalau tajawusnya tajawus kalimat, maka namanya majas ya, kan? mursal. Kalau majas muskal, alakonnya jelas bukan musabah. Apa alakahnya? alatnya kata para ulama ilmu bayan disebut alatnya itu <clears throat> eh, alamaya alama yakunu alamaya alama yakunu melihat apa alama yakunu eh, apa yang akan terjadi anggur itu kalau nanti diperas akan jadi khomer eh, akan jadi khomer maka dilihat maya kununya itu majas majas Musa. Ada juga kebalikannya dilihat eh, makanan sebelumnya. Ini juga ada. Misalnya kalau dalam ayat tentang masalah anak yatim. anak yatim yang kemudian diurusi oleh orang, maka harta bapaknya si yatim ini dipegang oleh orang tersebut dan nanti diserahkan kalau orangnya dah anak yatim ini dah apa? dah besar, dah balik. Maka Allah mengatakan wa atul yatama amwalahum wala tatabal wala khabisa bitay di surah an ayat 2 atau ayat 3 dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta benda mereka. Kan pada anak yatim tersebut harta benda mereka. Padahal yatim secara bahasa artinya adalah atau yatim makna yatim adalah anak yang belum balik ya ditinggal mati oleh orang oleh bapaknya. Bolehkah kemudian memberikan harta yatim pada oh, anak yang masih yatim? Apa hukumnya? Tidak boleh. Karena harta anak yatim itu diserahkan pada si yatim apabila yatim itu sudah balik. Kalau sudah balik masih yatim? Nah, kalau balik sudah tidak tidak lagi disebut yatim. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atul yatama amwalahu Berikan pada anak-anak yatim harta mereka. Ini maksudnya anak yatim di sini maksudnya anak yatim yang sudah gede. Anak yatim yang sudah balik. Maka di sini ada majas. Majasnya adalah masalah ya tama lapatnya. Maka majasnya majas mursal. Alakahnya alakah apa? Makana sebelum sebelumnya. Sebelum dia gede dia anak yatim. Dia anak. Misal dalika fil majazil akli antakula an batal mataru al usba. Fal kalimatu kulluha yuradu biha hakikatu maknaha. Lakinna isnad al imbati ilal matari majazun li annal mumbita hakikatan huwa Allah taala. Fatajawuzu fil isnadi. Contoh majaz akli antakula kalimat engkau katakan hujan itu menumbuhkan rerumputan. Bal kalimat maka kata-kata ini seluruhnya yuradu maknanya adalah eh, hakikatu makna makna hakikinya akan tapi isnad imbat ilal mata di sini disandarkan menumbuhkan itu kepada hujan. Di sini penyandaran seperti ini, ini majas. anal mumbit karena yang menumbuhkan rerumputan secara hakiki adalah Allah Ta'ala. Fata jauh fil isna. Maka eh, sisi kemajasannya adalah fil isna dalam penyandaran hubungan antara subjek dan predikatnya. Contoh yang lain nggak tahu apa namanya dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalau contohnya dalam bahasa Indonesia, misalnya Pak Presiden membangun rumah sakit. Ya, presiden membangun rumah sakit. Kalimat Presiden membangun rumah sakit ini semuanya hakiki semua. Di presiden, ya presiden membangun dia membangun rumah sakit, rumah sakit nggak ada yang majas dalam tiap-tiap kata Akan tapi nah, yang hakiki yang bangun rumah sakit itu kan tukang batu. Nah, tukang batu sama tukang bangunan tak tukang kan? Yang bangun rumah sakit itu rumah sakit dalam artian gedung itu hakikinya kan yang bangun kan para tukang, tukang batu, tukang kayu, tukang pemborong hakikinya itu. Non karena duitnya itu duitnya negara, maka presiden yang bangun. Maka penyandaran membangun kepada presiden padahal akhirnya yang bangun itu tukang batu, tukang kayu, Pak tukang. Itu isnatnya penyand ini penyandarannya kepada presiden itu macet, Karena tidak sebenarnya. Ini namanya majas-majas akli. Tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya. Ada yang tahu? Ini majas juga dalam bahasa Indonesia, tapi nggak tahu apa nama majas. Itu contoh majas akli. Ini sama dengan bahasa Arab misalnya Bana al-Amir al-mustashfa. Al-amir, Pak Gubernur membangun rumah sakit. Sama, ini majas, majas akli. Karena yang bangun rumah sakit hakikatan bukan nah, Pak Gubernur. Gubernur cuma ongkang ongkang cuma nyuruh perintah nah, bangun rumah sakit sebelah sana. Nah, terima beres, terima kasih laporan, ini sudah selesai, udah ya. tinggal diresmikan. Namun orang memuatnya beritanya membangun rumah tangga. Wa minal majasil mursali at-tajawuzu bi ziyadati wa tajawuzu bil hadfi. Masalu lil majati bi ziyadati Bikali ta'ala laisa li syai'un. Fakalu inal kata zaidatun li ta'kidi nafil misli anilai ta'ala wa misal majasi bil hati kaulu ta'ala was al qaryata ai was'al ahlal qaryati fahudifat ahlun majazan walil majazi anwa'un kasiratun madkuratun fi ilmil bayani wa inama dukira tarfun minal hakikati wal majazi fi usulil fikhi li anna dalalatal alfadhi imma hakikatun wa imma majazun fahtija ila ma'rifati kullin minhuma eh, wa hukmihi wallahu a'lam. Termasuk majas mursal adalah majas alaqahnya ziyadah atau alaqahnya hadab pembuangan. Para ulama ilmu bayan mencontohkan lil majas majas mursal alaqah ziyadah tambahan. Contohnya ada dalam ayat laisa laisa kamitslihi syai'un makna laisa kamisli selisai itu adalah laisa eh, mislahu syai'un. Laisa syai'un mislahu. Kanya tambahan. Fungsinya apa lu maka mereka mengatakan kaf di kamislihi itu ziyadatun tambahan. ditakit untuk mempertegas penafian al-misal sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ka itu mislu. Maka saat maka seandainya ka ini eh, bukan tambahan, maka tidak ada semisal dengan semisalnya Allah, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan semisalnya Allah. Laisa, laisa sayun misla mislihi. Tidak ada satupun yang semisal dengan semisalnya Allah. Andai Allah itu ada yang semisal, maka tidak ada satupun orang yang bisa semisal dengan semisalnya Allah. Allah itu punya semisal. Tidak ada satupun orang yang bisa sama dengan ini ini apa? Semisalnya Allah. Jika semisalnya Allah saja tidak ada, maka semisal dengan Allah lebih tidak ada lagi. Maka berarti ada paket di sana. Semisal dengan semisalnya Allah, Allah saja tidak ada. Apalagi semisal dengan Allahnya langsung. Tentu mimba bil Allah. Maka sini fungsinya litak. Contoh majas alaqah yang hadir membuang adalah was alil korea firman Allah di surat Yusuf. Tanyakanlah kepada penduduk-penduduk kampung. Maknanya was al ahlal korea tanyakan pada penduduk kampung. Maka dibuang kata-kata ahlun penduduk majas dan dalam uh, maksudnya majas. Dan majas itu anwaun kafiraton jenisnya banyak sekali disebutkan dalam ilmu bayan. Inama dzikra hanyalah disebutkan walaupun sedikit masalah hakikat dan majas fil ilmi usulul fikih dalam ilmu usul fikih karena dalalah alfat karena makna lafaz itu boleh jadi hakiki dan boleh jadi majas pasti maka dibutuhkan mengetahui kulin min huma satu dari keduanya masing-masing keduanya dan perlu diketahui tentang hukumnya. Wallahu a'lam. Namun ringkasnya, kalau ada orang mengata, mau mengatakan majas, maka harus ada dalil yang menunjukkan kalau itu adalah majas. Dan dikenal dengan istilah kohina. Kita tambah ya, tanbihun. Taksimul kalami ila hakikatin wa majazin wa al-madhkur inda al mutaakhirina fil Qur'ani wa ghairihi. Faqala ba'du ahli ilmi la majaza fil Qur'ani wa qala akharuna la majaza fil Qur'ani wa la fi ghairihi. Wa bi qala Abu Ishaq al-Isfariyani wa al mutaakhirina Muhammad Amin Al-Sinkiti. Faqad bayyana Syekh Islam Ibnu wa tilmidhu Ibnu Al-Qayyim ana istilahun hadisun ba'dal inqi inqidai al-quruni salasati al-mufaddalati wa nasarahu bi adilatin qawiyatin kasiratin tubayyinu liman ittala'a 'alaiha anna hadzal qawla huwa as-shawab Catatan pembagian kalimat menjadi hakik, hakikat dan majas wal masyhur telah yang terkenal aktar dalam mayoritas ulama mutaakhirin adanya majas dan hakikat dalam Al-Quran dan bahasa Arab yang non Al-Quran. Wakala batu ahli ilmi sebagian ulama mengatakan tidak ada majas dalam Al-Quran. Yang ada majas itu dalam bahasa Arab yang non Al-Quran. Wakala akhun ulama yang lain mengatakan tidak ada majas dalam Al-Quran, tidak ada pula dalam bahasa Arab non Al-Quran. Semuanya itu hakikat semuanya asli. Siapa mengatakan ini asli dan itu bukan asli harus tahu sejarahnya. Nah, siapa yang kemudian pernah tahu sejarah kalau orang Arab itu mengatakan ini aslinya itu dan itu bukan asli? Itu kan harus tahu sejarah. Sejarahnya pertama kali oh bikin orang Arab bikin kesepakatan oh ini makna asadun adalah singa. Nah, itu aslinya kemudian setelah itu digunakan untuk orang yang pemberani. Siapa yang, yang berani mengatakan ini makna madhab, maka dia harus tahu, nah, dia harus punya dalil tentang makna asli. Dan tidak ada orang yang tahu tentang makna asli kecuali orang yang tahu sejarah kesepakatan orang Arab pertama kali. Dan tidak ada orang yang tahu. Maka jika demikian semuanya asli. Semuanya asli. Asat maknanya singa asli, asat maknanya orang pembahari juga asli. Cuma untuk kemudian untuk asad yang kemudian maknanya adalah orang yang namun yang lebih jamak yang lebih umum adalah asad dalam artian adalah e, singa. Oleh karena itu butuh korinah untuk mengatakan bacanya maknanya adalah orang yang pemberani. Wabi dan ini yang kedua ini adalah pendapatnya Abu Ishaq al Isfariyani. Wa minal mutaakhin dan diantara ulama belakangan adalah Nah, penyusun kitab Adlul Bayan Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad Amin As-Singkiti. Fakat bayan Syekh Islam dan Syekh Islam Tania menjelaskan demikian juga muridnya Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan bahasa istilah majaz adalah istilahun hadisun, istilah baru yang baru muncul pada ingkidak setelah berlalunya tiga generasi utama. Sahabat tapi dan tapi tapi ini. Wanasaru dan beliau membelanya dengan dalil-dalil yang kuat dan banyak. Tabayanya jelas bagi orang yang mentelaahnya, bahasanya pendapatnya wa aswab adalah pendapat yang benar. Demikian yang kita bahas pembahasan cerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليه وسلم واستعنا عنه وعلى نصره ونصره الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك